dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Yang menulis pertanyaan pakai bahasa Arab Bismillahirrahmanirrahim mantap. Tapi sesudah ini jangan biarkan jatuh ke tanah. Dipijak-pijak. Maka yang begini ini dikoyak-koyak atau dibakar. Kalau kami dulu waktu kecil, kami bakar, kami masukkan ke kopi. Kami minum. Habis itu batuk. Semoga Allah selalu memberi kesehatan kepada ustadz yang tercinta. Amin. Tapi menengok dari tulisannya laki-laki ini. Ustadz, mohon beritahu kami gimana cara berwudhu. Ada mikrofon yang bisa tempel sih. Dia minta cara berwudhu. Kalau saya ngajar cara berwudhu itu satu SKS harus ada timbanya tapi karena tak ada ah pegang agak dekat sedikit udah udah tak usah pakai itu tinggi sedikit dah tengok baik-baik ya Idza staiqaza ahadukum kalau kamu bangun tidur fala yughmis jangan masukkan tanganmu ke dalam bejana ember li'annahu la yadri aina batat yaduhu karena kau tak tahu tadi malam tanganmu nginap di hotel mana maka basuh dulu kalau tak ada gayung tak ada cedok maka dimiringkan bejana itu basuh dulu ah, setelah bersih barulah kau ambil gayung jangan pakai keran karena kalau keran itu mubazir banyak air habis basuh dah setelah basuh tangan Pertama istinsyak matmadah, masuk air ke mulut langsung ke hidung. Kalau pergi ke Makkah, bergumpal-gumpal tai hidung. Jangan dikorek, berdarah dia. Gitu loh. Buang. Nanti keluar tai hidung tubuh gumpal. Kalau ada anak ayam mati. Manfaat menarik air ini membantu oksigen naik ke otak. Ini oksigen mesti masuk ke otak, kalau tidak kena stroke ringan. Otak. Maka ditarik ke atas. Apalagi yang flu yang pilek bagus, tarik ke atas. Sakit Pak Iyalah. Sakit. Dah, gosok. Kalau ada siwak gosok. Saya sebelum kesini gosok gigi dulu. Gosok gigi bersih. Jangan sampai kita sholat mulut bau hantu. Nas, manikin nas laula an asyqa ala ummati kalau tidak memberatkan bagi umatku la amartuhum bisiwa kusuruh mereka bersiwak gosok gigi inda kulli shalah setiap mau salat gosok gigi Nah, setelah hidung bersih mulut bersih barulah siramkan air ke muka idza qumtum ila shalah kalau kamu mau salat fasilu wujuhakum basuhlah muka batas muka itu dari paku telinga kanan ke paku telinga kiri Mana pakunya? Ini. Kalau ada yang tak berpaku, agak-agak aja lah. Nah, batas dari atas ke bawah mana? Dari ujung dagu ke batas tumbuh rambut. Batas tumbuh rambut yang normal. Karena ada juga batasnya kemari. Jadi jangan disapu sap. Dari paku nih. Ah. Karena ada juga saya tengok orang wudhu. Itu bukan wudhu, itu namanya basuh muka Dah. Fangsilu juhakum wajah. Tiga kali. Wa aidiakum kalau baju anggut panjang taklil di celah-celah. Supaya basah. Ah. Wa aidiakum ilal marafik tangan sampai siku. Masuk air. Ha. Ditadlik gosok. Karena kalau ini takut tak kena tengok mana tahu ada bekas gotah karet tadi habis motong menaki Mana tahu ada bekas kulit ikan mas tadi jangan sampai karena sebesar ujung beras pun tak kena maka batal wudhu. Kalau batal wudhu batal solat. taklil celah. Kuku jangan panjang. Karena kalau kuku panjang, air tak masuk. Periksa ujung. Cara meriksa kuku ujung. Ah. Ah, tengok tak ada. Ini sekarang banyak anak-anak gadis nih kuku hitam. Kuku hitam di atas black kutek, di bawah black daki. Panjang kuku gini ya. Sampai saya kalau udah nengok kuku kiri panjang, cemana dia cebok. makanya kalian yang yang lajang-lajang kalau mau berbini ah, itu tengok kuku jangan tengok muka dulu ini banyak muka tuh tengok oh kuku hantu ah, dah tangan tangan kanan kenapa tak begini uduk ginilah ha, ha. rupanya kalau kita uduk begini ini yang ngasih tahu dokter kami Pak Ustadz kalau mau membedah orang nyiram tangannya gini karena kalau kami siram begini, turunlah kumannya di ujung jari. Kalau kuman-kuman di ujung jari kami pakai mengoperasi, busuklah kulit orang terkontaminasi bakteri. Tapi kami siram sampai ke siku, maka ujung tangan steril bersih. Dari mana Nabi Muhammad tahu itu? Padahal dia tak pernah terdaftar di fakultas kedokteran. Makanya anak-anak bapak masukkan ke dokteran. Dia yang ngomong tuh nanti. Dah, setelah bersih, barulah kepala. Wamsahu biru'usikum Usap kepala Kepala tidak dibasuh Jangan hidupkan keran kepala ha. Kepala disapu Cara menyapu kepala ada tiga Sapulah kepala Kebetulan gurunya orang Melayu Sapu kepala, muridnya orang Jawa Diambilnya sapu Mengusap kepala Nabi itu bersorban. Nabi itu pakai sorban. Nabi SAW pakai sorban. Cara pakai sorban, ujungnya di kiri. Nah, Nabi itu bersorban. Nih, Ustaz kenapa tak bersorban? Panas. Dah di kiri, di kiri. Habib sorban di basahnya, di basahnya ujung sorbannya saja, tapi ah. walam yang kut tahu, sorbannya tak dia buka kenaklah rambutnya sikit kena rambut sikit itulah dalil mazhab yang mengatakan sikit aja pun sah bahkan ada bukan Imam Syafi'i ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan tiga helai pun sah kata dia tapi mana ada orang ngusap tiga helai? Ada orang nyapu tiga helai. Diambilnya satu, dua, mana ada? Itu tiga helai itu maksudnya sama macam orang jauh rumah kau dari masjid, dari masjid ya sebatang rokok lah. Itu maksudnya itu bukan tiga helai. Ini ada pula orang mau nanya saya Ustaz Somad, katanya tiga helai. Apakah tiga helai itu dari pangkal ke ujung atau boleh dari tengah? Ini mau ngetes-ngetes saya. Cara kedua, dibasahkan tapak tangan, disapu ke dalam. Ah, itulah dalil mazhab Hanafi. Sikit saja seperempat kepala, karena kepala. Cara yang ketiga, dibukanya. Nabi membuka sorban. Buka sorban, dibasahkannya tangannya, disapunya dari muka, ah, ke belakang, ah, maju ke depan, menyatu ke telinga. Jadi tiga cara. Pertama, sikit saja. Kedua, seperempat kepala. Yang ketiga, muka ke belakang, ke muka menyapu ke telinga. Tiga-tiganya sah. Tak usah dipermasalahkan. Tapi kami belajar sikit aja Pak Sah. Lalu yang masalah yang tak sembayang. Sah lagi gara-gara itu. Nah, habis itu barulah kaki. Kaki disiram. takhlil takhlil ni celah-celah kaki ni ha jangan sampai ada tak kena ha siku ha baga ni ada orang diri kan sifat sipanya aja telinga ujung telunjuk ni masuk ke dalam ibu jari kepala ke belakang ha basahkan tangan masuk ke dalam ha ha ha, ha. ha. Ha, ada lagi. Ha. Ha. Makanya telinga itu bersih. Ini sekarang banyak cantik. Ditengok sarang Spiderman dalam <laughs> Orang Islam itu bersih. Tangan bersih, kuku bersih, bersunat. Memang gayanya pakai sarung tapi bersih. Ini pakai jas, pakai dasi tapi tak cebok. Nah, ini pasti di internet nanti ejek-ejek ini. Terserahlah salah sendiri. Kalau mau tak sakit hati bersunatlah. Habis itu barulah berdoa. La ilaha illallah syarikalah. Asyhadu an la ilaha syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas. Yang mau ngangkat tangan, disapunya mukanya sah, boleh. Yang tak mau angkat tangan, dia diam aja. Boleh juga. Angkat tangan, sapu muka. Boleh. Ngangkat tangan, tidak sapu muka. Boleh. Tak angkat tangan, tak sapu muka. Tak apa. Tak ada angin, tak ada hujan, sapu muka aja. Tak tahu tak kenapa sapu muka. <laughs> Dah, itu pertanyaannya tadi. Ustadz, apa hukum merokok? Ini udah. Merokok menurut Muhammadiyah Majelis Tarjih Muhammadiyah mengatakan merokok haram. Merokok menurut Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir, tempat saya kuliah di Mesir, kata Syekh Ali Jum'ah merokok haram. Merokok menurut Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas haram. Merokok menurut Majelis Ulama Indonesia haram bagi ibu hamil. Ibu menyusui anak-anak dan orang yang sakit. Adapun orang yang tidak masuk dalam kategori ini makruh. Pilih haram apa makruh? Nah, itu fatwanya. Ada namanya Kiai Kiai Haji Lukman Sarip. Siapa namanya? Lukman Sarip. Kata Kiai Lukman Sarip, ada seorang kiai namanya tak disebut, tak kiai siapa. Kiai ini di belakang rumahnya ada pokok kacang, ada pokok ubi, ada pokok nanas, ada pokok tembakau. Suatu malam datanglah segerombolan babi. Besok pagi kiai membuka belakang rumah ditengoknya kacang habis dimakan babi ubi habis tembakau tak disentuh rupanya tembakau pun haram dalam dunia babi sekarang pilih haram apa makro jangan salahkan saya itu kata Kiai Lukman Lukman Sarif yang mau membuli bully Lukman Sarif dan saya Ustaz, apa hukumnya orang mendahulukan pamer di sosial media daripada ibadah mendengarkan ceramah? Apa hukumnya orang-orang yang mendahulukan pamer di sosial media daripada mendengar ceramah? Orang yang ria amalnya hilang. Sebelum sholat dihidupkannya HP streaming Allah tak perlu nampak Allah sebab tahajud nih tahajud Bismillahirrahmanirrahim oh itu tak ada tapi mengajak orang tahajud boleh tulis di posting wa minal dari sebagian malam fatahajjad bertahajudlah kamu hai sahabat-sahabat tahajudlah sebelum kematian tiba boleh apa salahnya ini foto anak-anak ni, foto ibu-ibu ni, foto ni semua posting. Beginilah orang Seberida mengaji subuh. Bagus untuk syiar. Bagus, tapi sendiri dia Alhamdulillah baru aja pengajian tadi. Ah, jadi ini beti-beti ini beda-beda tipis antara syiar dan riak. Jadi yang Ustaz ceritakan tadi ini nyumbang ini ini nyumbang ini itu masuk ria atau ibadah. Saya mau memberikan semangat bersodakoh karena sahabat Nabi dulu bukan diam-diam bersodakoh. Ada namanya Abu Dihdah bersodakoh 600 batang pokok korma. 600 batang korma itu kalau sawit sekarang 4 kapling itu. 4 hektar, 2 kapling. Korma bukan sawit. Kalau sawit 1.500, kalau korma 280 ribu sekilo. Korma ajwa. Makannya pun mikir dua kali gitu <laughs> Jadi sahabat-sahabat Nabi itu bersodakoh bukan orang lain tak tahu, tahu dia. Bagaimana hukumnya orang memfitnah saya? Katanya saya mengguna-guna menyantet keluarganya. Laporkan ke Polda dia akan kena pasal tindakan tidak menyenangkan. Kalau ustadz yang disantet orang, saya lapor ke Polda. Pasal santet belum bisa diresmikan sampai sekarang. Karena tak terbukti. Kita marah sama orang. Anak-anak lajang menggoda anak gadis lewat, "Hai, godain kita dong." Apa kata si cewek? "Wih. Kau mau sama aku," kata dia. Cinta ditolak, dukun betina diambilnya air ludah anak gadis itu dibawanya ke dukun wajakan dukun lah kak kang telinga bosi mulut tersongkang gitu kunci-kunci Allah santet habis itu malam tak lelap tidur tak lelap makan tak kenyang mana bisa dituntut tak bisa sampai sekarang masalah santet ini tak bisa maka jagalah diri pertama habis sholat subuh habis sholat asar dua kali sehari. Kalau tak bisa sebelum tidur malam. Yang tujuh ini jangan lupa. Kul huwallah tiga kali. Kul azbiril falak sekali. Kul azrabbin nas sekali. Al-Fatihah sekali. Pangkal Al-Baqarah lima ayat sekali. Ayat kursi sekali. Ujung Al-Baqarah lillahi mafis samawati sekali. Dibacakan ke air, diminum dan dimandikan. Dah. Bacalah itu. Kalau orang menuduh-nuduh kita, inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang menuduh engkau? Siapa yang mengejek engkau? Huwal abtar. Dialah yang terputus. Doa ya sama Allah. Putuskan ya Allah. Insya Allah putus. Apanya yang putus? Entahlah. Putuinya insya Allah. Ustaz, kami lima bersaudara orang tua kami sudah meninggal meninggalkan sedikit warisan tapi warisan itu belum dibagi karena masih ada satu orang adik kami masih kuliah butuh biaya gimana nih Pak Ustadz satu dua tiga empat lima ini masih kecil ini yang masih kuliah tadi matilah ayah sama ini mati saya tak tahu berapa laki-laki, berapa perempuan. Biar mudah membaginya, laki-laki aja lah semua. Cap lonceng semua. Mati. Bini tak ada, maknya tak ada. Orang inilah semua. Berapa hartanya? Satu miliar. Satu miliar, maka dibagi lima. Berarti satu orang dua ratus juta. Bagilah dua dua ratus ratus dua ratus dua ratus Selesai. Jangan duit tuh kalian tahan gara-gara adik kalian kuliah. Tapi nanti Pak Ustadz kalau kami bagi ke adik ini 200, dibelikannya trail, dibelikannya Kawasaki Ninja, naik dia ke pokok kelapa. cuman caranya? Bagi duitnya tapi masukkan ke rekening ke bank apa? Bank Syariah Mandiri. Kenapa mesti bank itu? Karena itu yang membantu suku Talang Mama. Masuk iklan gitu ya kan. Nah, Dek, kau kan masih kuliah. Nanti kau digoda cewek-cewek cantik, iman kau belum kuat. Jadi duit kau nih kami yang nyimpan. Apa kata si adik? Iyalah bang, tapi abang nyimpan, jangan bini abang ya. Mohon maaf bu, ibu-ibu yang ini baik-baik semua. Eh, bini abang ini tak ada yang sembahyang satu hantu-hantu aja nih semua jadi caranya jangan tak dibagi karena kalau tak dibagi temakan duit ini makan haram sepiring nasi berubah menjadi setetes darah darah masuk ke tangkai jantung karena darah yaitu masuk ke jantung jantung tuh naik menyembur ke otak isi kepala tuh haram haram haram gara-gara makan ha haram jangan makan haram Walaupun yang dimakan lontong sayur, nasi uduk, tapi kalau dibeli dari duit haram, maka haramlah dia. Apa hukum orang punya uzur sholat sambil duduk posisi tepat di belakang imam? Kalau di Mesir, nanti yang pergi ke Mesir umroh, nampak itu orang yang duduk di kursi letaknya dua. Pertama, samping kiri, samping kanan, yang kedua di belakang. Ada jamaah kita, maaf cakap, uzur, maka disediakan kursi samping. Nanti yang pergi ke Makkah, belikan kursi. Kursi ini besar, kecil dia. Kecil kursi itu bisa dilipat, letakkan di samping, buat situ wakaf masjid. Belikan rantai besi, ikatkan ke tiang. Tidak anti kan orang. Ah, ikatkan ke lantai itu agak tiga sana. Siapa yang uzur, duduklah di situ. Nanti setelah imam luruskan sob sampai kalau tak sampai dia geser kemari. Begitu cara yang saya tahu. Kalau ada ustadz lain berarti dia lebih banyak membacanya. Jika seorang bisa berjalan, mampu berdiri lama, tapi sholat dengan duduk bersila, apakah sholatnya sah? Apa dalilnya? Sholat sunat boleh duduk. Karena Nabi setelah dia tua tak tahan, dia tegak lama. Tapi kalau orang yang sehat walafiat, maka dia sholatnya tegak. Kenapa kita sholat duduk? Yang sholat duduk itu hanya orang uzur. Kita tidak uzur, maka sholat. Sahabat tak sah, Pak Ustaz. Ini sholat ini bukan masalah fikih Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Allah tahu kau sudah curang. Allah saja kau tipu, apalagi yang lain. Hati-hati ibu-ibu. Allah aja ditipunya apalagi ibu. Apa yang harus saya lakukan ketika ayah ibu saya meninggal mereka punya utang kewajiban sholat dan zakat. Sholatnya tak bisa diganti. Puasanya bisa. Puasa ada dalilnya. Buka bulughul maram min adillatil ahkam. Man mata siapa yang mati. Wa alaihi siyamun punya utang puasa. Soma'an huwa liyuhu. Ahli warisnya wajib menggantikan puasa Mak kita yang mengandung kita 9 bulan 10 hari, tanya dia, "Mak, waktu mak dulu mengandung aku berapa kali puasa?" Tinggal 30 hari. Setelah kau lahir 30 hari Dua tahun, 30 hari. Jadi saya ceramah nih, saya tanya dulu keluarga. Mak saya, saya tanya dulu. Ah, bapak ibu balik pulang, tanya mak. Yang masih hidup, yang udah mati nanya nanyanya? Zakatnya Pak Ustaz? Maka zakatnya kita tak tahu dia bayar atau tidak. Bersodakoh saja. Pergi ke masjid, sodakoh. Pergi ke suku talang mama, sodakoh. Ayu sodakoh tu abdal. Apa sedekah yang paling abdal? Sakyul mak Sedekah yang paling abdol kasih air minum. Kalau dikasih air minum galon habis. Jadi apa yang mau kami kasih? Sumur bor. Buatkan sumur bor yang tak pakai mesin. Rupanya sumur bor ini kalau digali sekian meter, dia mesti pakai mesin. Tapi kalau sekian meter, biayanya 27 juta, itu tak pakai mesin, keluar dia sendiri. Tapi kalau yang terlalu dalam, kalau terlalu dalam keluar lumpur lapindo. Pak Ustadz, bolehkah anak luar nikah jadi imam? Apa salahnya? Kalau maju orang ke depan, tak perlu kita tanya, mana surat nikah ayah kau? Tak perlu. Tapi katanya dalam kitab fikih ada tak boleh? Ada. Tidak boleh anak luar nikah jadi imam karena anak luar nikah ayahnya tak ada. Karena ayahnya tak ada, maka pendidikan agamanya kurang. Itu sebabnya. Tapi anak luar nikah ini hafal Quran. Sementara yang anak bapaknya nikah, Yus amal pun tak lewat. Jadi ada sebabnya kenapa anak luar nikah itu tak boleh jadi imam Karena ayahnya tak ada, pendidikannya tak diurus emaknya Itu yang membuat dia tak layak jadi imam Apa nama kitabnya? Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Zuhaidi Tad, saya mau nanya, apa pula tad nih? Tad Lengkap lah ya ustaz pakai huruf zal ya ustaz ustaz la ada zai ada wa ada la la letakkan ujung lidah di gigi atas la ustaz tat tat apa jangan tersinggungnya marah yang belum agar-agar ini sumpah aku tak ikut pengajian Ah. mantap. Amalan apa yang sebaiknya diamalkan wanita yang sedang haid atau nipas sebelum tidur agar terhindar dari gangguan setan laki-laki? Setan itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada juga LGBT. Maka jangan cuman minta lindung dari setan laki-laki, setan perempuan dan setan LGBT. Itulah yang tujuh tadi sebelum tidur malam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahadun illahus samadu lam yalid wa lam yulad wa yakul lahu kufuwan ahad. Tiga kali. Tiga kali betul jangan bilang tiga kali. Qul ambil falak rabbin nas, Al-Fatihah, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung al kursi. Setelah itu dihembuskan ke tapak tangan, disapukan ke muka, ke kepala, ke badan, ke kaki. Miring tidur ke sebelah kanan. Nanti kalau mimpi yang buruk-buruk, langsung baca ta'awuz. A'udzubika kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammatin min kulli alamah. Kalau tak hafal, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tiup ke sebelah kiri dengan sedikit air liur, nafasan. Kalau ada laki yang sejam pula di ludahnya. UST. Bagaimana caranya sholat orang pindah ke sop depan? Sedangkan sholat jamaah sudah usai dengan orang ini masbuk tak ikut sholat jamaah. Apakah sah sholat orang ini? Mohon maaf ya. Mohon maaf. Nah, misalnya mohon maaf, saya duduk di sop kedua. nari saya pegang saya duduk saya sholat di sop kedua mohon maaf ya pak saya sholat kedua maka bagi saya yang sholat di sop kedua yang menjadi sutroh sutroh itu artinya batas penghalang di depan adalah orang yang depan saya sutroh saya bapak depan ketika bapak udah pindah kan sutroh saya tak ada maka saya pindah ke depan sampai kemana? sampai yang kumuka tuh itu namanya mencari sutroh. Karena kita kalau sholat itu di depan tuh ada sutroh, ada tombak atau kayu dicucuk-cucukkan supaya waktu kita sholat jangan sampai ada orang lewat. Kalau ada tak boleh orang lewat. Kalau ada orang mau lewat kita tahan. Supaya jangan lewat. Tapi orang kita tak tahu kita gini disalamnya pula. <laughs> Saya, saya. Awak menghalanginya. Nah, kenapa ada orang wajib? Karena menurut dia sutroh itu wah, wajib. Kalau tak ada sutroh, sholat tak sah. Apa iya sutroh itu wajib? Ini saya bacakan fatwa ulama Saudi Arabia. Namanya Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Sutroh hukumnya sunat muakkad tak wajib. Lalu ustadz yang mengatakan wajib itu pendapat siapa diambilnya? Al Albani. Albani mengatakan sutrah wa wajib. Lalu ustadz condong kemana? Saya pakai pendapat Syekh Wahbah Zuhaili, jumhur ulama sutrah hukumnya sunnah. Makanya dulu ingat saya, mak saya, nenek saya kalau sholat pasti diletakkannya tas, tah kursi, tah apa diletak depan. Nah, Supaya orang tahu jangan orang lalu lalang sini. Kalau ada dia lewat, gini kan kata Nabi. Kalau dia lewat dua faktulhu, bunuh dia kata Nabi. Oh, kebetulan ada pistol. Mati dia, saya tak tahu jawab. Ustaz, ada keterangan jika setelah selesai sholat berjamaah tak boleh memimpin zikir dan doa. Ini nyindir imam tadi ini. Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Eh, tak boleh Zikirnya jangan kuat-kuat Kanal jahru bizikri fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Zikir jahar sejak Nabi masih hidup. Bukan dibuat-buat oleh sahabat Nabi. Waktu itu Abdullah bin Abbas di luar masjid, dia dengar suara takbir dari dalam masjid, sholat sudah selesai. Kira-kira kalau ada orang mendengar suara takbir di luar masjid, itu suaranya kuat atau pelan? Mikrofon udah ada atau tidak zaman Nabi? Mana ada? Tak ada nih zaman Nabi. Mikrofon tak ada. Maka ketika itu Nabi kata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar apa tidak yang keluar tadi? Ah, begitulah suara Nabi dengan sahabat waktu itu. Nah, jadi zikir kuat itu sudah ada sejak zaman Nabi. Hanya saja ikhtilaf ulama. Menurut mazhab Syafi'i, kenapa Nabi zikir kuat untuk mengajar mak makmum, bukan mengajar mak-mak. Mengajar makmum. Setelah makmumnya tahu maka tidak lagi kuat Itu mazhab syafi'i Tapi kalau mazhab hambali Zikir jahar terus Baik makmumnya sudah tahu maupun tak tahu Terus jahar Sama macam imam sebelum sholat Luruskan sob Kira-kira makmum tuh tahu tak lurus sob? Tahu, kenapa diingatkannya terus? Luruskan sob Kalau di Pekanbaru Luruskan sob kalau di Bengkalis, luruskan sob, matikan HP. Kalau di Dumai, luruskan sob, simpan batu cincin. Nama imamnya Pak MK. Saya tanya, Pak MK, kenapa Bapak bilang gitu? Iya Pak Ustadz, banyak orang terganggu sama batu. Tengok. Eh, sungai darah. Ustadz nyindir orang pakai cincin tidak saya pakai cincin maka dari tadi pakai ini kami jauh dari masjid kelihatan dari tulisannya capek kami berjamaah di rumah dengan keluarga sahabat tidak Pak Ustadz tidak ada solat Nabi berjamaah sama Aisyah tak pernah Nabi diajaknya Aisyah ayo kita berjamaah tak ada sedangkan yang buta namanya Abdullah bin Umi Maktum Ya Rasulullah kasih aku keringanan dispensasi di, di rumah enggak kata Nabi pergi kau ke masjid apalagi mata itu buka apalagi sekarang ada tinggal dua kali gas saja Wuh, sampai dua kali gas masuk gigi satu gigi dua apalagi metik tak ada masuk gigi lagi kenapa sholat di rumah tapi katanya Pak Ustadz sholat sama istri sholat tahajud bukan sholat maghrib sholat tahajud ya ambil air ah, percikkan ke wajah bini katanya bangun itu kalau nikahnya udah 20 tahun kalau yang baru nikah wake up my darling wake up my honey ya, bangunlah sholat tahajud sholat tahajud ya kalau sholat maghrib sholat zuhur sholat asar di masjid Apalagi masjid besar macam ini. Tapi tak muat Pak Ustaz. Tengoklah, tak ada alasan. Bentang sajadah di luar sana. Kami belajar dari buku, kami pahami isinya, kami sampai-sampaikan pada jamaah. Apakah kami salah Pak Ustaz? Kalau belajar hadis dari guru, guru membaca, murid mendengar, namanya sama, simak. Maka nanti waktu dia meraya meriwayatkan hadasani syaikhi. Guru membaca dan dengar. Dia membaca, gurunya mendengar. Namanya qiraah. Tapi kalau dia buka buku, dibacanya sendiri. Namanya wijadah. Wijadah namanya. Maka wijadah ini kalau dia tak tanya, tak paham tanya. Tanyalah Ustaz. Kita ada Pak Kuah ada ketua MUI, tanya. Yang umum-umum baca aja baca. Yang tak paham tanya. Jangan tak bertanya. Orang tak berguru, gurunya se setan. Sekarang banyak jamaah bingung mana yang harus diikuti. Apa bingung-bingung? Saya tak bisa. Ini um, terlalu umum ini. Masalah mana? fokus satu masalah. Masalah sholat subuh pakai kunut dengan yang tak pakai kunut. Ah, fokus. Kalau nanya sama saya fokus. Ini yang umum gini bingung saya jawabnya. Oke, okay, saya fokuskan. Ustadz, saya kami bingung. Sholat subuh pakai kunut atau tak pakai kunut? Mazhab paling tua Hanafi, nomor dua Maliki, nomor tiga Syafi'i, nomor empat Hambali. Yang pakai kunut subuh itu dua, Syafi'i dengan Maliki. Yang tak pakai kunut subuh itu dua, Hanafi dengan Hambali. Waktu Bapak Ibu umroh ke Makkah, pakai kunut apa tidak? Tidak. Kenapa Makkah tak pakai kunut? Karena Makkah itu rajanya mazhabnya Hambali. Maka tak pakai kunut. Tapi Maroko, saya dua tahun Maroko pakai kunut karena mazhab Maliki pakai kunut. Yaman, Habib Habib di Yaman, mazhab Yaman Syafi'i. Maka ikut mana? Ikut aja imam. Kalau imamnya pakai kunut, kita ikut kunut. Tapi kalau imamnya tiga rakaat, kita ikut apa enggak? Tidak. Tidak. Karena tak ada empat mazhab. Jadi selama tak keluar dari empat mazhab, ikutlah dia. Masalah bismillah, gitu juga. Mazhab Syafi'i, bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Hambali, bismillahnya sir. Kalau Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Tapi keempat mazhab sepakat bahwa sholat pakai Fatihah. Tak ada imam langsung Allahu Akbar, Qul Wallahu Ahad. Itu entah imam apa itu. Imam lupa tuh. Puasa kami banyak tinggal. Disengaja atau tak sengaja. Bagaimana cara menggantinya? Kobok. Kobok. Kalau kobok cuci tangan. qadok Sahaja ambo berniat puasa qadok esok hari kerana Allah Ta'ala Niat bahasa Jawa Pak Ustaz? Tanya lah orang Jawa Nawaitu sawma qadain Lillahi Ta'ala Saya tak ada niat pakai mulut dalam hati saja Sah Ibu-ibu, bapak-bapak yang tinggal puasanya lalu sekarang taubat qadha Satu tahun bisa mengkodok 80 hari lunas. Loh, gimana caranya? Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, 8 hari. Satu 10 bulan 80 hari. Tapi niatnya niat kodok. Ibu yang niat kodok hari Senin dapat dua pahala. Pahala kodoknya lunas dan dapat pahala puasa sun sunat kodok. Ustadz ceramah kok nggak habis-habis salah sendiri kenapa dikasih pertanyaan banyak-banyak akan datang saya kasih tahu kepada hadirin hadirat yang mengundang kalau mau cepat-cepat sorter pertanyaan buat tiga biji aja kalau mau cepat buat setengah koyak kertas jamaah nih udah lama tak jumpa dia mau balas sakit hati orang maksiat kemudian tobat, maksiat lagi, tobat lagi. Apakah dia disebut mempermainkan Allah dan Rasul? Namanya fasik. Sengaja terus buat dosa, namanya fasik. Yudhillu bihi kasira, banyak yang disesatkan Allah wa yahdi bihi kasira banyak yang diberi hidayah oleh Allah wa ma yudhillu bihi illal fasikin yang disesatkan Allah orang yang fasik apakah taubatnya diterima Allah taala mamin muslimin yuznibu dzamban ada orang yang salah sumaya tatahhar mandi taubat sumaya ada ini salat sunat dua rakaat usolli sunnat taubat summa yastaghfirullah minta ampun pada Allah illa ghafarallahu lah Allah mengampunkan dosa dia Cukupkan syaratnya, masalah diampunkan Allah apa tidak itu hak prerogatif Allah. Tapi berharap jangan nanti ya Allah maafkan aku terserah kau Allah mau maafkan tidak tidak menafsir apa-apa. Yang gitu. Semoga senantiasa Ustaz dalam lindungan Allah. Amin. Saya minta penjelasan Pak Ustaz. Berikanlah pekerja upahnya sebelum kering keringatnya. Ini bahasa Indonesianya bahasa Arabnya uqtul ajira ajrahu qabla an yajib fa'arafuhu berilah upah pekerjamu sebelum kering keringatnya ada pula hadis yang menunda kewajiban halal kehormatan pantas mendapatkan hukuman matlul ghani kufrun orang yang mampu tapi menunda-nunda kufrun berarti dia kufur nikmat Tolong katakan kepada para bos Jangan menzolimi pekerja Hai para bos Para GM Para pimpinan perusahaan Para kepala dinas, kepala badan, kepala kantor Kepala maupun tak berkepala Hai orang-orang kaya Gaji supir kalian Tukang panen kalian Tukang takik gotah kalian Tukang timbang kalian Kalian makan harta keringat Plus tetes puluh keringat air mata mereka banyak puasa kalian, banyak sholat kalian, tapi di akhirat nanti. Ini yang dikatakan Nabi, ja'a yaumal qiyamati bi salatin. Ada orang yang datang menghadap Allah hari kiamat salatnya banyak, wasiamin puasanya banyak, wa zakatin zakatnya banyak, tapi dia menganiaya orang, habis pahala puasa zakat diambil oleh orang-orang tadi. Maka bayarlah sebelum kering keringatnya. Pergi ke kebun sawit, ah, tengok tukang panen asal kering, kering belum kering abayar. bukan itu maksudnya maksudnya jangan menunda non Zolim, diambil duit keringat tukang gali paret diambil duit tukang gali panen diambil dibawa ke Makkah labbaik Allahumma baik. haji kau tak, diterima kenapa haji kau tak diterima zaduka haram karena kau berangkat dengan duit haram jangan sampai makan keringat haram Pak Ustadz, bagaimana hukumnya wanita haid masuk masjid? Wanita haid tidak boleh masuk masjid, tidak boleh megang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh iktikaf, tidak boleh tawaf, tidak boleh solat, tidak boleh puasa. Lalu amal kami apa? Zikir. Banyak-banyak zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Datang kawan pas beli kangkung ngajak cerita aib orang. Eh kabarnya anak saya subhanallah subhanallah. Ibu-ibu pikir. Kalau kami mau dengar pengajian, itulah makanya masjid ini dibuatkan emperan teras. Ini untuk orang yang haid. Mohon maaf, Bapak bukan saya bilang Bapak. Mana? Ini karena masjid ini penuh Makanya dibuatkanlah di situ di emperan itu mikrofon supaya yang haid bisa mendengar dari luar. Peace. Pak Ustadz, apa hukumnya jika suami istri mandi junub setelah azan subuh? Apakah berdosa atau tidak? Oh, maksudnya dalam bulan puasa. Misalnya dia berhubungan jam 4 habis itu tidur bangun pas azan subuh dia dalam keadaan junub puasanya sah begitu dengar azan cepat-cepat mandi mandi habis mandi langsung ke masjid tapi pakai handuk dulu Kenapa <laughs> basah-basah puasanya sah ada dalam sahih Bukhari tentang orang yang masuk dalam waktu subuh dalam keadaan junub junub. Yang tak boleh itu sudah azan subuh baru dipegangnya bininya. Ah, Tablik Akbar di Masjid Ikhlas Simpang 4 Belila 11 Februari 2018 penceramah Ustadz Jel Fatullah. Oh, ini kakak kelas saya di Kairo. Ustaz Jel Fatullah ni orangnya tinggi, jenggotnya panjang, pakai sorban.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 cucu cicit kami ya Allah Allah rafa'na al-ghala wal waba wal fahsha wal riba waz zina wal munkar jauhkan seberida ini daripada zina narkoba perbuatan keji dan mungkar ya Allah Allahumma khtim lana bi husnil khatimah ya tutup umur kami dengan husnul khatimah wala takhtim alaina bi su'il khatimah Jangan kau tutup umur kami dengan su'ul khatimah Allah mawafiqna lima tuhibbuhu wa tardah Bukakan pintu hati kami supaya kami beramal dengan amal yang kau ridhai dan kau cintai ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله